السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد kita melanjutkan Muqarrar Tauhid sekarang makna Tauhuti wa anwa'uhu makna Tauhud dan macam-macamnya At-tawutu ala wazni fa'alut. Tawut itu uh, wazan fa'alut. Fa'alut. Tawut asalnya. Tawut. Fa'alut. Ini wazan fa'alut minat tugian. Dari tugian. Yukol dikatakan togo iza jawaza haddahu. Dikatakan togo maknanya adalah jawaza haddahu. Telah melampaui batasnya. Tugian itu adalah melampaui batas. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu mengatakan, wat kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in segala yang dilampaui batasnya oleh si hamba baik itu yang diibadati atau yang diikuti atau ditaati jadi segala uh, yang dilampaui batasnya oleh uh, apa sih hamba oleh uh, makhluk itu adalah togut batas makhluk adalah ibadah kepada al khalik Allah ketika dia malah ingin diibadati berarti melampaui batasnya kan maka dia togut batas e, makhluk adalah mentaati Allah hukum Allah dia malah membuat hukum supaya orang taat kepada hukum buatan dia berarti telah melampaui batasnya atau e, si makhluk ini harusnya apa e, mentaati hukum e, mengikuti hukum Allah dia malah apa menetapkan hukum supaya diikuti oleh orang lain berarti dia melampaui batasnya jadi segala yang dilampaui batasnya oleh si hamba baik itu yang diibadati atau yang ditaati atau yang di, diikuti. Fatahu tukul yaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulihi. Togut setiap kaum itu adalah orang yang dirujuk oleh yang dirujuk hukumnya oleh mereka orang yang mana mereka merujuk hukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dirujuk hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu adalah tauhid. Berarti mahkamah kan orang ketika datang ke eh, mahkamah tauhid itu kan merujuk hukum bukan hukum Allah dan Rasulnya itu tauhid. Terus si pembuat hukum dia kan dirujuk hukumnya itu kan apa hukumnya itu sendiri dirujuk oleh orang-orang itu adalah togut juga. Au ya'budunahu min dunillah atau yang mereka ibadati selain Allah. Au yattabi'unahu ala ghairi basiratin Allah atau mereka mengikutinya di atas selain basirah dari Allah. Mengikutinya cara membabi buta. Pokoknya semau mereka menjadikan pihak tersebut yang diikuti secara mutlak karena zatnya. Kemudian au yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah atau mentaatinya di dalam hal yang mana mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Fahadihi tawagitul alami. Ini adalah togut-togut di dunia ini. Iza ta'ammal taha bila engkau mengamati togut-togut itu. Wa ta'ammal ta'ahwalan nasi. Dan kau memperhatikan uh, keadaan manusia. Ma'aha dalam menyikapi togut itu. Ro'ayta aksarohum. Maka engkau melihat mayoritas mereka itu a'rada an ibadatillahi berpaling dari ibadah kepada Allah ila ibadati at beralih malah mengibadati tagut wa anit tahakumi ilallahi wa ila rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari tahakum kepada Allah dan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam ila tahakumi ila tagut malah beralih tahakum kepada tagut wa an ta'atihi wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan dari mutaba'ah kepada rasulnya ila taguti wa mutaba'atihi malah beralih dia apa mentaati dan mengikuti tagut jadi uh, di sini Ibnu Qayyim apa menjelaskan tentang tiga macam togut itu. Ada togut ibadah, togut itiba togut to'ah. Dan e, e, mayoritas manusia adalah mereka berpaling dari ibadah kepada Allah, malah ibadah kepada togut. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah berkata di dalam risalah Mimana Tawud Wattawaghitu kasiratun Waru'usuhum khamsatun Para Tawud itu banyak Sedangkan para tokohnya, pentolan-pentolannya itu lima. Yang pertama, asyaitanu ad-da'i ila ibadati goirillah. Setan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Jadi syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Itu togut. Maka syaitan disebut at-togut al-akbar. Togut al-akbar. Intinya setan ini. Kenapa? Karena setiap peribadatan kepada selain Allah, kepada apapun, itu pada hakikatnya mengikuti ajakan setan. Sedangkan Allah mengatakan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku mewasiatkan kepada kalian hai anak-anak Adam jangan kalian mengibadati syaitan. Maksudnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Makna la ta'budu syaitan ay la tattabi'u syaitan. Jangan kalian mengikuti syaitan. Jadi ketika orang melakukan kemusyrikan, peribadatan kepada selain Allah, pada hakikatnya dia mengikuti ajakan syaitan dan dia itu mengibadati syaitan. Allah mengatakan, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ لِي فَاسْتَجَبْتُمْ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumun ya kan e, dan tatkala e, keputusan telah diputuskan oleh Allah sudah mohon neraka masuk neraka orang tinggal orang kafir surga orang muslim sudah di surga semuanya maka setan menyampaikan khutbah di situ khutbah penyesalan nah, supaya manusia menyesal di neraka itu menyampaikan khutbahnya itu dia mengatakan eh, Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku menjanjikan kepada kalian, aku menyalahi janji. Dan aku tidak punya kali, e, kuasa terhadap kalian kecuali sekedar mengajak saja. Illa anda autukum. Jadi kecuali mengajak kalian saja. Fastajabtum. Fastajabtum. Jadi maka kalian menga, apa, menyambut ajakan aku ini. Maka jangan celak diriku. Celalah diri kalian. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Sunya aku ingkar terhadap kemusyrikan yang kalian lakukan terhadap diriku. Lihat di sini kan. Kemusyrikan yang kalian lakukan terhadap diriku. Jadi kemusyrikan itu pada hakikatnya menyekutukan Allah dengan syaitan. Karena syaitan yang apa? Wa makana liya alaikum min sultanin illa anda'autukum. kan? Ngajak sekedar mengajak itu kan tidak punya daya narik narik orang kayak togut manusia kan apa narik narik orang kalau togut apa setan dia nggak narik narik cuma ya apa membisikan aja gitu jadi tidak e, tidak e, memaksa tapi hanya sekedar apa mengajak mana sini apa setan ada dai ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Jadi itu at-taghut al-akbar. At-taghut al-akbar. Syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah itu adalah togut yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, Asani, Al-Hakim, Al-Jairu, Al-Mughayyiru, li ahkamillahi. Penguasa yang lalim, durjana, yang merubah ketentuan-ketentuan Allah. Oh, para pembuat hukum gitu kan. Yang mereka mencampakkan hukum Allah malah mengganti dengan hukum buatan mereka. Itu yang kedua ini para pembuat undang-undang hukum seperti para anggota parlemen, para pejabat yang membuat hukum, undang-undang. Itu apa? Penguasa yang durjani yang merubah ketentuan hukum Allah. Nah, dia adalah togut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik?" yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida Apa engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa e, mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Mereka itu malah ingin bertahakum kepada togut padahal mereka sudah diperintahkan untuk ingkar kepada togut itu. Dan setan e, menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang yang jauh. Jadi orang mengaku iman kepada Quran, tapi punya masalah bukan merujuk kepada hukum Allah, tapi malah kepada selainnya. Selainnya ini disebut togut. Baik si pembuat hukumnya, hukumnya itu sendiri yang memutuskannya disebut togut. Jadi penguasa yang merubah hukum, yang membuat aturan, undang-undang, itu adalah togut. Makanya para anggota parlemen dalam sistem demokrasi mereka semua adalah togut. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam e, Majmu' al-Fatawa juz 3 halaman 267 beliau mengatakan wal insanu mata halala al-haram al-mujma' alaihi atau harrama al-halala al-mujma' alaihi atau baddala syar'a al-mujma' alaihi kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Orang dikala menghalalkan suatu yang keharamannya sudah diijmakan atau mengharamkan suatu yang kehalalannya sudah diijmakan atau merubah ketentuan hukum yang sudah diijmakan maka apa dia itu kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Jadi pembuat hukum itu apa? Mereka kafir, murtad. Kemudian yang ketiga as-salisu alladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Di sini yang disebut memutuskan itu al-hukmu itu e, memiliki makna tashri, ya. pembuatan hukum inil hukmu illa illa. itu maknanya tashri. pembuatan hukum itu adalah milik Allah ada hukum yang maknanya adalah e, eh, kodok memutuskan. Kan hakam al hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Bila hakim memutuskan, kodok artinya memutuskan. Terus juga e, Al-hukmu juga maknanya dari ayatus syu'un, mengelola urusan. Mengelola rakyat kan e, meng, apa memerintah dengan hukum Allah itu kan bukan peradilan saja kan tapi tatanan kehidupan nah, itu tatanan kehidupan namanya riayatus syu'un itu dimaksud al-hukmu juga memerintah itu kan nah ketika orang tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah tidak mengelola rakyatnya atau urusan-urusan tidak dengan hukum Allah eh, itu apa masuk ke dalam ayat ayat ini sekarang hakim jaksa itu kan kaitan dengan muhakamah ya pengadil apa persidangan dia memutuskan bukan dengan hukum Allah karena ayat ini para pejabat itu kan ketika mengelola ya, pemerintah apa eh, apa namanya eksekutif ya eksekutif pemerintah ketika ini eh, mengelola masyarakat dia kan yang menunjuk hakim kan dia ya yang menunjuk jaksa dia yang menunjuk uh, wong apa yang uh, anggota parlemen juga seringnya mereka juga nah, tapi kan dia uh, tanfiz ya tapi yang berkuasa nah ini kan ketika mengelola dinasnya mengelola pemerintahannya departemennya kan bukan dengan hukum Allah itu masuk dalam ayat ini juga al-hukm ini. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir. Iya, lebih lebih luas. Makanya ketika ada nih uh, uh, wilayah sekarang dibuat mahkamah di sini. Umpamanya mahkamah kan kodi diam aja kan? Ya. Sekarang kalau ada yang mengadu baru ditangani. Tapi tatanan kehidupan dibiarkan begitu saja kan? Ya, kalau nggak ada yang mengatur, harus ada yang mengatur kan? Siapa? Yaitu al-hakim itu, pemerintah itu. Nah, justru dia yang lebih eh, lebih apa luas eh, kekuasaannya. Sekarang eh, makanya hukum Islam ketika orang mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang dikuasai umpamanya oleh kelompok-kelompok ada mahkamah juga itu mahkamah itu secuil daripada hukum Islam sekarang ketika hisbah kan bukan mahkamah nguprak-nguprak orang untuk salat e, menyuruh orang untuk berjilbab terus e, mengelola pasar dengan Islam supaya e, sesuai dengan aturan Islam kan itu tugas ya pak pemerintah kan tanfiz ini eksekutif ini kalau tadi kodok itu justru dia itu ditunjuk ditunjuk oleh pemerintah ini hakim ini seperti itu jadi pengelolaan masyarakat itu bukan hanya sekedar mahkamah saja jadi adanya mahkamah itu itu bukan bukan seluruhnya hukum Islam tapi sebagian kecilnya saja gitu jadinya ketika uh, wilayah itu di eh, apa di tangan umpamanya mujahidin di situ harus dipegang dari sisi apa pemerintahannya ya sampai segalanya gitu kan kalau hukum sudah ada Al-Quran dan Sunnah tinggal dilaksanakan kan itu jadi kalau hanya sekedar membangun mahkamah terus tatanan tidak disesuaikan dengan Islam ekonomi tidak disesuaikan iya seperti itu makanya kan daulah menyeluruh kan pendidikan kan itu uh, Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz 13 halaman 119 dan mengatakan man taraka asy-syar'a al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibni Abdullah khatamil anbiya wa tahakama ila ghairihi minasy-syara'i al-mansukhati kafara fa biman tahakama ila al-yasa wa qaddamaha alaihi faman fa'ala dzalika faqad kafara bi ijma'il muslimin barang siapa meninggalkan asyara hukum al-muhkam yang baku yang diturunkan kepada Muhammad penutup para nabi, Muhammad ibn Abdullah penutup para nabi dan dia merujuk kepada hukum Allah yang sudah dinasah, hukum Taurat dan Injil, hukum Allah kan? Ya. Dia merujuk ke situ. Kafara, kafir. Maka bagaimana kata Ibnu Qayyim, eh kata Ibnu Katsir, dengan orang yang merujuk kepada yasik. Yasik itu adalah kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh Jengiskan yang dia racik, dia mengambil sebagiannya dari Islam, dari Yahudi, dari Kristen, dari ahli bidah dan dari buah pikiran dia sendiri. Jadi bagaimana dengan orang yang merujuk kepada Yasik dan lebih mengedepankannya daripada hukum Allah? Barang siapa melakukan hal itu maka dia kafir berdasarkan ijma kaum kaum muslimin. Dan sebab nuzul ayat wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu dalam sahih Muslim eh, dari hadis Al-Bara Ibnu Azib bahwa orang-orang Yahudi ada dua laki eh, satu eh, laki-laki dan dua satu perempuan berzina itu kan dicoreng wajahnya ya, diarak di atas keledai kemudian lewat dan Rasul melihat Rasul bertanya kenapa itu berzina apakah seperti ini kalian mendapatkan hukuman bagi pesina dalam kitab kalian mereka mengatakan iya orang-orang awamnya itu kan Yang ngerti iya terus Rasul meminta coba datangkan orang alim di antara kalian terus dibawa orang alimnya terus bertanya apakah seperti ini kalian mendapatkan uh, hukum bagi pezina dalam kitab kalian? Dia mengatakan, iya. Terus langsung menyumpahi demi, demi nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah seperti itu kalian mendapatkannya? Orang itu mengatakan, seandainya kamu tidak menyumpahi saya dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat, saya tidak akan menjawab. Kami mendapatkan dalam kitab kami itu rajam. Tapi tatkala banyak perzinaan di antara kami, maka orang ketika ada yang berzina, kalangan bangsawan kami lepaskan. Kalau orang-orang biasa kami berikan hukuman, hukum rajam. Masih menerapkan kan? Tapi sifatnya apa? dia muayyanah. Pilih kasih gitu kan. Kemudian akhirnya kami bersepakat. Bersepakat. Ya, karena kan tadi e, masih menerapkan rajam, cuma pilih kasih. Akhirnya mereka bermupakat menetapkan hukum untuk diberlakukan kepada orang bangsawan dan orang umum bahwa apa orang yang berzina itu apa dijilid dan apa ditahmim dicoreng wajahnya. Jadi di sini orang Yahudi mereka tidak mengharamkan aturan ah, ayat ini. Orang Yahudi tidak mengharamkan tidak menghalalkan zina. Buktinya apa? Mereka memberikan hukuman kepada zina. Terus juga mereka tidak mencoret hukum yang ada dalam Taurat. Tidak ada yang mereka lakukan itu membuat hukum pengganti yang diberlakukan kepada semua kalangan. Allah mempunyai siapa? Kafir. Nah, gambaran itu sama seperti gambaran gambaran sebab nuzul ayat itu sama dengan fakta para tokoh sekarang. Umpamanya, kita tahu taruh mereka tidak menghalalkan zina ya, tidak menghalalkan zina. Terus mereka tidak mencoret hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak coret. Tapi mereka membuat hukum tandingan pengganti Alkitab dan As-Sunnah itu. Bukan hukumnya yang mereka ganti. Kitab. Kitab. Kalau tadi kan cuma satu hukum. Ini kitab hukumnya. Di Al-Quran tidak diberlakukan. Kitab hukum buatan mereka yang diberlakukan. Itu lebih masuk lagi dalam ayat ini. Malam yakum bima ansalallah faulaika umul kafirun. Adapun e, makna e, yang kufrun duna kufrin gambarannya bukan seperti itu. Gambarannya itu di negara Islam si hakim selalu memutuskan dengan hukum Islam. Dia selalu mengacu kepada hukum Islam. Suatu saat ada umpamanya si pencuri ini kerabatnya sendiri. Dia manggilnya prosesnya e, kan tidak setiap pencurian dipotong tangan kan? Ya. Nah, dia e, menetapkan, dia mengacu kepada ayat tentang keharusan potong tangan bagi pencuri. Terus dia menetapkan bahwa syarat-syarat potong tangan harus apa? Mengambil harus nisab, harus mengambil dari tempat penyimpanannya, terus memiliki hurma harta tersebut tidak memiliki hak e, kepemilikan pada hak subhat kepemilikan dalam harta tersebut terus juga uh, secara sembunyi sembunyi gitu kan itu kan baru disebut eh, pencurian yang memenuhi syarat potong tangan dia menyebutkan dalam kasus ini syarat-syarat ini tapi pas mau mempraktekkan kepada si bulan dia tahu bahwa semua syarat ini sudah terpenuhi pada si uh, bulan ini tapi karena hawa nafsu karena disuap dia mengatakan akan tetapi karena si pulan ini pencuriannya tidak mencapai nisob, maka tidak bisa dipotong tangan. Lihat di sini, dia merujuk kepada Al-Quran kan, ketentuannya. Ketika tidak dipotong tangan pun kata, menurut dia tidak mencapai nisab itu kan ketentuan Quran juga. Al-Quran dan hadis. Cuma yang dia lakukan itu memanipulasi fakta dalam pembuktian. Nah ini disebut kuprun dona, kuprin dengan syarat dia meyakini dia dosa, meyakini bahwa putusan dia itu salah. Jadi di sini dia ketika ini kasus ini merujuk ketentuannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cuma pas mau me, apa, menerapkan fakta itu kepada si pelaku, dia menyembunyikan fakta yang dia ketahui. Nah, itu disebut kodiyah muayyanah itu kasus tertentu dalam kitab-kitab tauhid kaitan dengan bahasan al-hukmu orang yang tidak paham ketika menemukan kalimat kalau e, dalam qadiyah muayyanah atau masalah muayyanah itu kan atau dalam e, apa e, eh, hadis muayyanah maka tidak kafi itu gambarnya seperti itu bukan hakim yang merujuk kepada undang-undang andai kata ini di Darul Islam si hakim selalu memutuskan dengan hukum Islam tapi pas kerabatnya mencuri dia mengatakan sesuai dengan KUHP bahasa sekian, nah, ini kafir. Kenapa? Tahakum kepada Togut kalau ini. Jadi kalau yang tadi kuplun dan kuplun apa gambarannya seperti tadi? Pertama, dia merujuk kepada hukum Allah. Terus uh, eh, penyimpangan dalam kasus tertentu uh, sifatnya menyembunyikan data. Uh, terus dia merasa dosa, merasa dosa dan meyakini putusannya salah itu kan. Nah, itu baru dikatakan kufrun duna kufrin. Bukan togut-togut yang memutuskan dengan KUHP ini terus dia kalau meyakini saya tahu putusan saya ini salah terus dikatakan dia kufrun dan kufrin bukan gitu. hakim walau memutuskan dengan KUHP walaupun mengatakan saya tahu ini putusan saya ini batil putusan Islam yang benar tapi sesuai dengan paham pasal KUHP sekian diputuskan ponis sekian tetap kafir itu karena apa sifatnya tahakum kepada togut. Kemudian selanjutnya Ar-Rabi alladzi yad'i ilmal ghaibi min dunillah yang mengklaim mengetahui yang gaib selain ilmu oh, selain Allah. Yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Allah mengatakan eh, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui ya. yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Di sini juga dalam ayat di kitab Alimul Ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah zat yang mengetahui yang gaib, dia tidak menampakkan eh, yang gaib, uh, eh, eh, tidak memperlihatkan kepada seorang pun yang gaib tersebut, hal yang gaibnya. Kecuali terhadap rasul yang Allah ridhoi di mana Allah menetapkan para pengawas ya, di depan dan di belakang. Di sini Allah e, tidak menampakkan yang gaib kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi dan bukan dalam segala segala hal. Sehingga ketika ada orang mengklaim mengetahui yang gaib berarti mengklaim hak khusus Allah. Seperti dukun, paranormal, orang atau orang pintar. Orang datang ke dukun bertanya, sekedar bertanya, tidak percaya, itu tidak terima sholatnya 40 malam 40 hari. Kalau percaya telah kafir terhadap apa yang dibawa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang kelima al-khamis alladzi yu'badu min dunillahi wa bil ibadah. Yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridho dengan peribadatan tersebut. Yang diibadati dan ridho. Tapi, kalau diibadati tapi tidak ridho, bukan togut. Nabi Isa diibadati tapi tidak ridho. Malaikat diibadati tapi tidak ridho. Maka bukan togut. Nah peribadatan kepada makhluk yang solih itu jatuhnya ibadah kepada syaitan yang menghiasi ibadah kepada selain Allah. Jadi yang diibadati selain Allah dia ridho. Uh, eh, kalau sekarang para anggota parlemen ketika membuat undang-undang kan mentaati hukumnya kan mengibadati mereka kan. Nah ketika hukumnya ditaati, dia ridho tidak? Ridho bahkan mengharuskan. Maksa bahkan mengharuskan, memaksa kalau tidak dilajarkan kan nanti ada apa hak. Iya. Itu togut kan. Di tempat yang lain Syekh Muhammad menyebutkan Orang yang rosyaha nafsahu lil ibadah. Orang yang memposisikan dirinya, mencalonkan dirinya untuk diibadati. Tapi tidak laku itu kan. Dia memposisikan dirinya untuk diibadati tapi tidak ada yang mengibadati dia. Atau orang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan. Tidak kepilih kan mencalonkan diri untuk menjadi arbab ya. Cuma tidak tidak e, jadi. Tidak jadinya bukan karena tobat tapi karena memang tidak tidak laku. Tapi e, ketika memposisikan dirinya untuk diibadati, dia telah menjadi taubat. Allah mengatakan, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi, fadzalika najzihi jahannam, kadzalika najzil zalimin." Dan barang siapa di antara mereka itu mengatakan sesungguhnya aku adalah ilah selain Allah, maka kami membalasnya dengan jahanam, begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Orang mengatakan saya adalah anggota legislatif yang berhak membuat hukum undang-undang. Itu sama dengan mengatakan aku adalah ilah. Kan nggak akan ada orang atau jarang mengatakan aku adalah ilah nggak ada. Ditolak. Tapi ya kalimat tadi menyandarkan kepada dirinya hak khusus Allah itu sama dengan mengatakan aku adalah ilah. Kemudian wa amma al imani billahi adapun makna iman kepada Allah adalah anta taqida Allah huwal ilahul ma'budu bihaqqin wahdahu. Adalah meyakini engkau meyakini bahwa Allah lah ilah yang diibadati dengan hak. Hanya Allah sajalah yang diibadati dengan hak. Dunama siwahu. Ya. Bukan yang selainnya. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi dan engkau memurnikan seluruh macam ibadah kepada Allah. Jadi meyakini Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadati yang lain adalah batil. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil yang demikian dikarenakan Allah adalah al-haq dan apa yang mereka ibadati selain Allah adalah batil. Terus memurnikan seluruh amal ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina itu maksudnya memurnikan seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Nah, ketika orang memalingkan Eh, satu macam ibadah kepada Allah, kepada selain Allah, berarti dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Makanya eh, orang-orang e, Yahudi, orang-orang atau orang-orang yang musyrik itu walaupun dia mengklaim iman kepada Allah bukan orang yang iman kepada kepada Allah. Kemudian watan fiyaha an kulli ma'budin siwa. Kamu menafikannya dari setiap yang diibadati selain Allah. Menafikan ibadah tersebut dari selain Allah. Kemudian waktu hibba ahlal ikhlasi waktu waliyahum kamu mencintai orang-orang yang bertauhid dan loyal kepada mereka. Waktu begitu ahla syirki waktu adiyahum dan kamu membenci orang musyrik dan memusuhi mereka, orang-orang musyrik dan memusuhi mereka. al dan Al-Bara. Jadi Al-Wala dan Al-Bara masuk dalam apa? Makna la ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan, Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya. Seandainya mereka iman kepada Allah, Nabi dan apa yang diturunkan kepada mereka eh, kepadanya eh, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Di sini ketika menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tidak iman kepada Allah, Nabi dan kitab. Juga Allah mengatakan, La tajidu qawman يؤمنون بالله wal yawmil akhir من حاد الله wa rasulahu walau kanu abahum أبناهم abnahum إخوانهم ikhwanahum au asyiratahum. Di sini juga eh, apa eh, tawali kepada orang kafir walaupun kerabat itu menafikan iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini semua adalah wahadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man ragiba anha. Inilah milah Ibrahim yang mana orang yang tidak menyukainya telah memperbodoh dirinya sendiri. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi orang yang tidak suka dengan milah Ibrahim itu adalah orang yang safi. Ya, orang yang bodoh. Nah, orang orang bodoh itu oh, ah, orang muslim kalau dia safi nggak boleh hartanya dikasih kan? Ya. Dalam bahasan al-hajar kan? Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan harta kepada mereka. Nah, bila itu kan safaha sugro. Safaha sugro. Sedangkan kalau ini orang-orang musyrik yang tidak menyukai milah Ibrahim mereka safaha kubro. Seperti para tobat ini ya, mereka sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ya. Nah mereka adalah sufaha sehingga tidak boleh kita menyerahkan harta kita kepada mereka. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat kita biar dikelola oleh mereka. Kita menyerahkan zakat kita disetorkan kepada lembaga yang mereka buat. Nggak boleh. Kenapa? mereka adalah sufaha. Sufaha dengan sapaha kubro. Kalau sapaha sugro saja nggak boleh di, diberikan harta milik, padahal milik si anak ini kan. Apalagi ini sapaha kubro dan juga harta kita, bukan harta harta dia. Kenapa? Kalau diambil dia digunakan untuk kepentingan dia memerangi Allah dan Rasulnya. Wahadihi hiyal uswatul lati akhbarallahu biha fi qawlihi ta'ala. Dan inilah uswah tauladan yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya yang Allah merintahkan untuk apa? mencontohnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, itu para rasul dan para pengikutnya, saat mereka berkata kepada kaumnya, apa? Inna buro'a'u minkum. Jadi kami berlepas diri dari kalian. Kenapa barok? Karena nggak suka dengan perbuatannya. Terus Baro dari apa? mingkum wa mimma ta'budun min Dan dari apa yang kalian itu selain Allah perbuatan. Terus kafar nabikum kami ingkari kekafiran kalian atau kafar nakum kami kafir kalian. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Di sini didahulukan e, apa baroah dari orangnya, mingkum sebelum baroah dari perbuatannya. Kenapa? Karena baroah dari orangnya itu lebih penting dari baroah dari perbuatannya. Karena apa? Kalau baroah dari orangnya sudah dipastikan baroah dari perbuatannya. Tapi kalau baroah dari perbuatan belum tentu baroah dari orangnya. Sekarang orang tidak ikut demokrasi, tidak ikut nyoblos. Tapi hasilnya dia mengatakan wajib loyalitas. Umul amri yang apa wajib ditaati. Dulu kan orang-orang mazum kan sebelum uh, dulu kan mereka tidak ikut nyoblos. Ada yang mengatakan demokrasi itu syirik, ada yang mengatakan bidah, tapi ada dulu mereka tidak ikut nyoblos. Tapi hasilnya apa? Oleh amri. Itu namanya apa? Dia tidak ikut berbuat syirik, tapi tawali. Ya, dia e, tidak baru dari orangnya. Makanya Allah mendahulukan baru dari orangnya. Eh, terus eh, kafar nabikum kami ingkari kekafiran kalian atau kami kafirkan kalian. Ini adalah mengkafirkan. Kemudian dan telah nampak antara kami dan kalian ke permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Di sini dahulukan apa? Permusuhan terhadap kebencian. Kenapa? Karena permusuhan itu lebih penting daripada kebencian. Kenapa? Karena kalau orang memusuhi sudah pasti membenci. Pasti ya? Orang kalau kepada terhadap musuh benci gak? Tapi kalau orang membenci belum tentu memusuhi. Orang benci sama tetangga, tapi nggak memusuhi. Nah di sini e, karena memusuhi adalah lebih penting, makanya Allah mendahulukan memusuhi terhadap membenci. Dan ini apa abadan selama-lamanya sampai mereka iman kepada Allah saja. Nah, ini adalah eh, bahasan eh, apa atau Insya Allah nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya.